Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun. Ila idza arada wa bi abdin khairan faqahahu fid din. Wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyatu kang nomor siji wal arbaun ala nomor 40. Makalah ke-41. Putih makalah ngene kila den dawono apa dawuh ida arada wa bi abdin. Ida roda nalikane ngersakno sapa Allah apa ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu eng abed. fiti ini eng dalam babakan agomo. Mana agama ai fi usulihi tegese eng dalam dasar dasar agama wa furu'ihi lan cabang cabangnya agomo. Nomor kali wazahadahu fit dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing abad fit dunya ing dalam babakan dunya. Dunya sing kanggo dunya manon. Eja ala tegese gawe sapa Allah taala bahu ing atine abad. Digawe kholian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala bahu ing atine abad digawe kholian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu sangking ya yatuhu tangane wong manane atine iku sepi songko tomak neng dunyo sing tangane sepi maksudnya to menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa miliknya tapi kalau kadung jadi miliknya anu ini jadi dikelola, dikelola secara baik karena nanti kalau nggak dikelola ada hisap. Jadi manane tidak kholian ya. Apa? Atine ku sepi, songko tangane sing sepi maksudnya orang lola, orang mikir barang sing buatin nih. Orang koyo melarat model Indonesia. Jadi ini ini iso tasaruf bayang nak jadi dadi nasarup, no. Jadi kacau. Wabas sorohum. Lan merohno sapa Allah taala hu ing abet diwerohno no oyu bi nafsihi ing cacat-cacate atau FFP awak di ini abet. Wal tusan ya wal arba'un unti makalah sing kaping pindho wal arba'un patang 40. Ar Rasulillah sangking utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene annahu qala. Utawi utai makalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salasin. Hubbiba dan senengno ilayya maring isu Ya semua riwayat itu redaksinya hubbiba. Boten ahbab tu hubbiba. Hubbiba dan senengno ilayya maring insung min dunyakum sanging urusan dunya sira Eh mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. <coughs> Mimma sangko apa wae bena samawati kang antaraning pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku sun apa barang telu. <coughs> Siji atibu iku wewangen. Wonten guys maca ibu iku barang sing apik. Isi eh, masyhur niku tim. Ini misalnya wonten masaya sing maca ibu yang sal mergo atau ibu barang sing napa? ape tapi umumnya ini mau apa? Atib. Eh, Sanat pulau Biamba, piyambak nggih macane atib. Semua bawa coba waca Bang Toyib punten apa Wan nisa ulan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, opo ketenangan ati ingsun atau meripat ingsun mana ketenangan jiwaku atau kahananku aku tenang nyawaku digawe fi sholat ing dalam sholat. Wa hadil khisalu taikilah keadaan, taikilah biro-biro khosal Allah dikang. Wa qaat kang tumiba polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sat ora ana bo hadil khisal minat dunya sanging dunya fi syai'in ing berpisah. Li anna kulama krana saat temne perkoro kana kang ono apa ma lillahi Allah taala iku lesa ora ono apa ma kana lillah minat dunya saking dunia. Kala di dini wong labuda kang ora ono tan keromro iku maujud. Kang selalu Jadi dadi labuda selalu iya. minu sangi minal putih rupane. Kala di kau dini perkara labuda kang tan kena ora apa di mana wajib terjadi minhu sangi ladi ya rupane minal putih saking anane kot makanan pokok, wal maskani lan panggonan pokok, misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kola kola daun nubu masuk pak asyik kholil ar-rosidi fil majalis ing dalam majalis ar-roikoh ing dalam kitab al-majalis ar-roikoh. E, maknane biro pro majalis ar-roikoh kang apik. Roiku apik sing cumleret apik sing barokah nu roikoh. E, niki kalau terang niki kalau akhir-akhir niki kalau hampir mun tujuh tahun lebih mungkin. Kulo nu pun putus asa, putus asa nak dunia itu sama alumni syariat pengira. Kulo balenya eh, kulo, lo kulo nggih kulo. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus ya. E, bagus dalam konteks jagani nak salah itu yang salah ya dia. Rungokno ya banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konten ini min min mukaddimihim ya yang garis ini oh, paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita, kita atau kami. Nah ini saya cerita, rumah nomawon. Aman boleh gak sependapat, karena ini masalah-masalah istimbat. Eh, ketika Mbak Najwa ya Mbak Najwa Sihab itu putrinya Mbak Quraish Sihab itu datang ke sarang itu ada ya ada Mbak Mun, ada Gus ada ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Eh, beliau muji abahnya Pak Quraish Sihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Sihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, eh, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. E, tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. E, dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka Pas itu dia juga jilbaban jadi keros. kena dia kok gemang rumus nova sing kelas itu. ujo sembrono gue bersuan baik gedeng butuh nih tuh so. Kan bersuan yang nih karena oleh gitu. Uh, setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya uh, saya, saya Maksudnya saya diantara yang diminta ngisi. Eh, saya bilang begini, itu hak hak beliau beristihad begitu. Pak Kures beristihad begitu itu hak beliau. E, tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini kolawahu ta'ala. Ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan e, sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yas hum yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas robuna anzilu rabbuna idayab idayabkon sulu sulusul Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan gak mesti bener. Ngelem mari ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni <laughs> pokok aku diatap ngenyek Mustafa apa bener apa ora ora mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini, di Fathul Bari itu ada perdebatan wali beberapa kuras. Dan saya eh, dulu ikut Fasul Masail ya ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Kiai Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran satu dua ayat untuk memperkuat e, makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja lah Eh, kamu cerita. Kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Eh, kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini di kita ta'ala ini e, dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja padahal itu nanti ada ayat apa Quran Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihana. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk. Ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane jaluk. Gak ada koran gak ada, gak ada. Nih iki kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore ini. Terus digono kok pangan. <laughs> Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Eh, dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat tidak wah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau napa Islam, sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah napa? Mazak diobek sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kemudian haram, wah dosa gede wong riwayate jelas jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihana tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya orang mabuk, sekarang mabuk, apa kayak ayat Quran Eleng lah ayat iki bokek nol. Bocah kok goblok e ngono iku ya nek iku ya ora ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya eh, wa inti kada makanya di mu'in di beberapa fakih wa inti kada wa kulu ana kada karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan enggak tidak mungkin. Karena ini istimbat. Semuanya berpandangan sendiri-sendiri. Dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat. La'an al ta'ala begini saya. Ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Nah, itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? jaga nih. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam makna nih Quran atau makna nih hadis yang kesimpulannya ya seorang lagi yang apa kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar meskipun teksnya mesti benar misalnya gini hadis ini gak bersamaan melek huruf tenan melek istihad tenan awas nor mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin tek aslinya di Bukhari saya apal Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang digedaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti itu. Mbok takono sarjana sing anyarani so bahasa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda buatan. Kalau kalian yuk otake hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu hufidin Siapa yang Allah mengendaki dia baik pasti ditetir alim kamane faqihu fiddin ditetir alim. Terus mafhume bi. Nah Allah orang noda ini apa ditetir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafum itu? Ya udah. Itu mafum mafum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh soal suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok kan neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya mesti kabeh tuh, nyomelan ora usah mafhum. Engger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen warek mangan. Kadang mangan malah mati wong, kesel. Jadi mafum itu barang yang enggak nggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafum, melane dunia iku rusak, mereka agar wong kakean mafhum. Masuk uang seneng bojo barang, garin bojo-bojo si garin jiwa. wong uang di bojo lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. <laughs> Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe mafna ngomong-ngomong ae, tapi ora usah Ya nek lagi seneng presiden saiki. Aku gak iso bayangno nek presiden wong yo kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Rasa muni ngono wis muni ngene, negara iku ono presiden penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lah iku sing difahami wong fakir. Lah wong fakir iku presiden wae dihormati mergo ulil amri. Tadi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing lho maksud? Nabi nyurati Raja Mukoikis, Raja Hiroklu. Iku jelas kabeh tek tareh no, nak Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi iya ihana no. Iku rak omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wes dekne ngomong ngono ya kepen, keben dekne ulama ya pinter. Ya pinter mafum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, kowe ora nabi. Sekaruan ning koran iku siji niatem yo ya ora dakwah golek royalti. Jadi <laughs> sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo ya elek tenan golek duit. Misalnya lho iki cerita-cerita. Nah nabi kan wong ikhlas sehingga misalnya orang masalah sumput wong wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwai rondo ayu. Nabi dakwai rondo ayu mesti bener ya. Ulama di sini mesti bener. niatnya niate dandani Benora ora dibina wong fase. Lah aku ate kan tuh. Ben ora kecekel wong li. Iya. Iya misalnya kita beda iya. udah diwarai istiadat kok orang ngantri. Tak wari pinter. honor rondo ayu mesti rondo ayu. Nak di barokiai potensi didekati wong fasik. Pengedar narkoba jadi sarang masih. Terus kueku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk um sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus tak aku, Gus, apike kula terjun tak apa. <laughs> Gayane takok tapi sedek keputusan. <laughs> Ya kadang wong takok ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. <laughs> Artinya wis yakin, no? yakin perlu merebut. Kalau bolak balik, kiai misbah itu ya, Gus nompo angsal negoro ar, arto negoro angsal buat, aku wis roh ini kelakuannya ya wis nompo cuma kau nak nompo sing digo dalil jari Gus Pak ra apa-apa <laughs> padahal aku ra digawe ngono akal-akal manungsa utek ngono ora akeh nang wis biasa kau ngono Gus nah, aku wis kiai suwi kan kelakuane wong sapal kalo balik balik ya, ono rondo Ayu, Ayu tenang. toro istihad itu ya mirip-mirip tenang kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau gon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, <laughs> samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah, Jadi kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok apa kena wong liya kan yo ya ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harami, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai, ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman, kepen rosikile bareng itu bedo. Terus kiai so, <laughs> lu kayak foto Nabi Sulaiman yo orang Nabi masalah <laughs> Nabi Sulaiman dakwah bilkis wahyu. Cuma dia ku orang sing raser. Jare ayu kok si ku jadi ana apa? Apa ge orang buru murune ge bisa ron. <laughs> Tapi ku nabi loh seorang orang kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon <laughs> tapi nak orang roh gajel <laughs> singkat cerita nabi Sulaiman ku nabi kodang gawe apa pelataran gak istana sing songkon napa Kocok Kocok terus kes ngisore iku ana banyu. Pokoknya kesana itu banyu. <laughs> Singkat cerita dia dene di istana bil kesliwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. <laughs> Apalagi jadi ulama-ulama, roh itu jarak jarak jarak wong wong kaya saya sampai ngono kok gak jarak. <laughs> Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwah, mbek api mutlak apik Api. Wong nyatane tenan pertama nak ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kita kok gobloke ngono. Wong kok nyembah srengenge di ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak aslim terus aslam tu Ma Sulaiman alillahi napa rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak, sing maksum. Nabi nak majelis taklim. Iku ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah nggak ada wanita yang saya benci kayak Nisaul Ansor. Uang kok takok bujuni uang, mesti takok kanjeng Nabi lho. Orang istilahnya ora takok Rasulullah takok bujuni. Nabi malam bela orang ngono sah nikmatin nisa nisaul ansor. Apa apa yang wedok uang wedok ansor. Jadi rasa isinya juga menghalangi dia memperdalam agama. Sekali apa buat tiru. Orang majelis taklim uang wajah itu sekali buat ngarep, buat ulang. Gue mesti ya, iki gue yang gue apa? lagi gue iku ora kok materi nopo. Gak apa. gue yang mau mikir gue kurang nabi. Imanem gue. Sepi ya, Jadi malah ada nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma Kalau mau kias Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi dikawal hidayah di pengir. Lah aku dikawal apa? kawal sahabat itu. Nah ini kan, nah yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihat, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Lo Ustadz Mesum ya kayak ngawur ya, sembrono. Ya serau sama nih ngono, sebagai keadaan nih Nabi, mulai ngomong itu, nyeru itu perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono ayo, ora usah. Ya saya lanang nggih perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok arut, ya milih selamat. sing mulang jarak ya kue tok ustad jarak ya kue tok jadi gelene guru sing umur pitung puluh loro tahun <laughs> aku sahabat tem cek gede kok nah saya ulang lagi yang seperti ini ulama pasti ragu makanya bilang kultu wa indi kata, si Dina Umar kalau anda ragu dalam beristimbat katakan saya kultu sehingga kalau nanti salah, salah Anda tidak diisnatkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kok isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok bu isnat oleh Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jagani kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Uh, memang ya ada resiko misalnya uang nak sing ini pas-pasan ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujuk. Tapi insya Allah kita kita orang potongan ujub. Ngujubi kue itu gopo. Paham? <laughs> Kadang-kadang anak meni saya, saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ngapain ujub di dunia ujub loh, Kulo boten terlintas lah ujub-ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai tiga hal, satu wewangian, dua perempuan. Terus buat mafum, makanya penting pecinta wanita itu penting sebagaimana hadis ini loh goblok ngono yo iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu saiki nabi itu Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausi zaman fatrah. Rungokno nabi kue roh be mbek nabi. Ajane karuan arah terang terangno ya Ruang nomor Nabi udah di Nabi rak berzaman fatroh zaman selama sekali gak ada Nabi ini 600 tahun. Kalau Nabi diutus itu anggapnya lahirnya bener 570 ya. Berarti diutus tahun bener 610 ya. Rata-rata orang hitung masehi itu pertama jadi Nabi berapa? 610 ya. Karena rata-rata penanggalan kita itu Nabi lahir 570 ya sekitar ya. Terus jadi Nabi kan 40 tahun. Berarti ratus 610 saat ini kan terpaut sekitar 14 1400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 minten bolulas ya, terus Hijriah minten 1438. Eh, anggap aja saat ini kan terpaut minten 1400. Bener kan nah, berarti nabo Wau kula hitung minten 610. Berarti kan tafawutnya pinten? 1400. Ya tafawut global ya Mas Bang. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatroh. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat nggak ada. Rian kados terus kifuat, Ki Misbah ya ora ono risalah aran mah ono. Nabi gawe ajaran rupane sholat, terus wong khati ora Neng poso kon kodok, neng sholat. Orang apa? Terus hati meneh. Hat iku ana aqallul khaiti, ono aksarul. Ono adatul. Iku rungokno tenan. tenang. kula nganti kita tesih mucal Musnad Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wis rungokno ya. no, zaman awal loh, ya yang no saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambari barang macam-macam. Oh, ya apa ana Ustaz nganggur gambar. Putai wabang gambar sepeda abang nak rondo. napa ki Misbah? Nak askon monten terus wis mau seru. Coba ana nganggur sing aran ya udah kanca kula. Sering tuh anu wadah Gus. Lha ki roh dhewe ada bu gambar. Ruang ya. Saya kira waktu itu pas saya oleh salat ora, gak jawab ae. Ya? gak boleh. Problemnya adalah tidak semua head itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini e, mau tawaf, tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hada seun kata bahwa ala banyati adam yes. Dok kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di bani banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamna. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokudam. Ahrokudam itu harok itu wes ben sampean yo ngaji fikih ben ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran tuh wais alunakan apa? alil mahid kul huwa apa? Adan fatazilun nisa apa Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta apa? Ya. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya apa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid Seles. Ini penting sekali bab haid. Bab khat penting nak gambarin buah kalau sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, anak imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokut dam. Dam itu besar, banyak sekali. Kata Nabi, Inna hiya rokdotun min di syaiton. Itu ndak itu ndak haddo. Rokdo. Rokdo itu sebagai penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing bebas e, gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi mas masyur kan, inna wa lastahli nawa minal hak. Nah, Nabi ketika ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu full apa taas sobi itu kon apa terus tadi kan nyoptek. Uh, itu lebih dari itu ya Rasulullah sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia ya kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan di awal Islam tuh tidak ada ustad, nggak ada pondok, nggak ada gambar head, sing abang, sing belum ada ustad ustad nganggur, sing bidangi head. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat. Rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya gue bek sopo jajan. Mesti bek kajeng, mesti bener ya, ya jelas Engko mergo nek ditakokno itu liya jek eh, takok lihat Takok liya. Ujung-ujunge <laughs> terakhir takok. Jadi enggak lempar-lemparan. Karena apa? Head dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Di istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang bahasa Arab ya, kita wong awam lah darani yo. Ya. Ini rokok terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang head itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Geva, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab itu disederhanakan lah jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi kok. Ini kan ono kompetisi ini. Abang wirang ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing seng. sing ashon. Nah ashon muntin, bi ashon ramuntin si menang yo ya ashon muntin. Kan ono kelas ini. Tapi <laughs> mana mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan Nak sing para spesialis kan Terus Nabi ngetikan gini, Gifar. Itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Om. Nabi ngetikan gini. Dok, nak gue ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti abaru aksarul head, nganti melewati apa? Aksarul apa? Head. Umumnya kita kan meyakini aksarul head berapa? 15 hari. Tapi adatul head kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 <laughs> sampai 7 gitu. Ojo muni tuku cuk. <laughs> Ora melok khat kok. Enam to pinten? Buat ini kita isi terang, macam kula itu ya kepentingan terang. Ya anggap enam sampai tujuh. Terus gawe Nabi ini, dok, kowe ngambil khat hari khat. Maksudnya sing diputus khat itu diputus ora salat, ya diputus no poso. Karena kata khat ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum head no wae sesuai hari sing sedurunge kobla ma kobla kobla ayusi bagi ma bagi Putuskan saja head kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? istiqadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari headnya dia enam hari. Ya sudah kamu ngambil enam hari. Terus Ya ngene dok ngene terakhir Nabi ngendikan gini. Sama siapa oteknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wong wedok head fatahayyati. Ya begitulah hukum head kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 6, 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa ya sudah takok umumnya orang, umumnya head wong normal itu berapa hari. Kama takhidun nisa fatahayaki. Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan head itu hukumnya banyak sekali. Satu dia nggak boleh sholat, dua nggak boleh puasa, tiga nabo terus nora oleh keloni. Ini kan jadi dikatakan head ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya head berarti cawe itu istihados selawase rasulat, sholat selawase ngetokno getek. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawasi mau perkoro mengeluarkan head kia ini geblek darah nih head. Mulane ya kayak orang daftar jadi wong alim juga ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, gawe khusuk, tahlilan so kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. uang ngetes sampai takok sing kadang ngetes. Nak takok bodoh bakal akali kenal, nak itu setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lalu cukupan gede ulama. Saat ulama itu wong udah bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau nggak takut itu ulama kok kiai mulia diajarnya mulia ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai. mereka manfaat kiai kiai ku betah tahlilan betah. <laughs> Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai aku lama ra betah, cara aku lama ulama rap Parah ulama. kenapa ben ra Basali, cek bae Balukman Basali jog sepuh nak salat itu gue mobil Serena nih gue liat masjid sing pun badi komat <laughs> Nah, gue liat masjid pun badi komat itu ya, setengguri gelar saja tadi mau mikirin mobil terus imamnya salam itu semoga mobil malah gue dulu saya itu janggal bangun dia nih mau nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah, cek khutbah jam seterusnya itu. nah, sampai nopo Apa menjelang nopo sholat Ya terus wudhu, makan terus sholat. Dulu saya itu jaga. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan <laughs> kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau lu konco, konjon tenan, kalau konco akrab. Nilai lekman dia kenal, konco kalau akrab, menjadi kiai. Tenggundan itu eh, empat kilo dari dalamnya bangun Gundan. Pas khutbah, bangun rawa awal. Neng sofa awal. Runtusan berloro. Coba bayang no. Kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki muga-muga ngut bayi, Gak runtusan. Tuh. Iku berjumatan. <laughs> Kok dong, apa ya Gus, bangun Jumatan ini, aku kelaran. Kayak <laughs> so bayang ngut bayi bangun, Mbak Arwani semenjak itu kiai kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib gue <laughs> pikir jadian rebukan ini enak jumatan gue guri jadi <laughs> gue mergo enak nono kok khotib dan khotib pp melepuk macam-macam itu aman bebas ya bebas jadi aku terus rawo oh iyo jadi besok oh, bayang nomo mungkin nak Mustafa ngut be aku cewani apa donomi malah tua ini umurnya tapi ini bahmun sepupu karismatik terus gue ngisor terus khotib kan mau enek bareng ras ora sekedar ngomong muga bareng oh runtusan kang gak setruk ke sape terus aku oh nak ngono sirine makanya kejut lah ya ini cerita terus ada kejadian bahasa seperti itu bangun terus ke istihad kesunatan jumatan gak guri anut bahasa hal yo rai sama maksudnya cerita paham ya Isong gak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian tidak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan berita teko. Lha iku wah ora teko ora lanya apa meneh teko, <laughs> malah runtus. Malah batini diakhiri wal asri malah. <laughs> Ora falahum ajrum ghairu mamnun tapi apa? Kata wasum hakim. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era bangun ya begitu. Apalagi zaman kajeng Nabi. Itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemi, pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatannya sholat yang sofa awal ya sudah seperti itu. Dan tapi wong alim-alim kok soft guri ben urusan urusan wong alim Kita jomelo. melok Wong kula rapi ambek Abe Gus Koyo mak alim-alime wong langsung Kiai Mansur. Nah, Jumatan niku guru awal ya pager. Ngger salam ya terus. Kudur. Aku dhisik ya janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal, kan padha ya, akhirnya ngerti. Engko kula nate disuwani khotib. Khotib bagian kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten e, Gus, kula niku khotbah bareng. Punten ya, Gus kok ngetpe jenengan. Jadi sopo ngetpe? Aku rata rumah rungokno aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun nak yakin. Gak matur nuwun nak ngoten. Wes kaya sing yakin ra tak rungokno. Sementing sembuh suwi sih, sing wis penting. Masih orang paham lah anak suwi temangkel lah. Dia Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku. Apalagi ini kanjeng. Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngetikan saya ditedir, dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah anak kecil. ini saya ini kena ham, kena sembrinya kak seto. Nabi juga saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kue apa ngiasno rabi Cacilik, niru Nabi rabi Aisyah. Cacilik setruk itu yo. Iya. Bocah kok ngono. Faham gak maksud? Kamu boleh berdalih, aku mencaci cilik niru Nabi zaman nekai. Aisyah oke okay, mungkin secara halal nggak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yuk, apa cara Sapu tangan. Sapu tangan itu mat itu buka. Wajah saat dibuka isinya itu Aisyah. Jadi Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Umil Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misbah. Misalnya mustakmal di fikih, saya misbah wudhu misalnya, dengerin ya, kiai misbah wudhu. Cipratan dari wajahnya kiai misbah kena tangan yang sudah mustak gonyawo banyu. Kok cipratannya banyak, ini kudiro mukholifan karena mus mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Takoyur tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat kata Aisyah kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimuna. Maimuna itu garwani Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh, ya sahabat ya orang takut ini mas Abu. Ya ya umal mukminin. Kulo niku di bojo ayu. Niku nak ngambu bojo iku batal apa poso ta. Eh, Jadi iki no. Jare jare udah yo lucu. cerita takok aku. Fari Nabi nabi aku pas poso atau tau kambung takok Aisyah. <laughs> mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Bu Maimunah poso pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok itu Aisyah ya umal mukminin inna wa la minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi kobalani Rasulullah bahwa so yang biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap pos. Itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah, Kayak beta kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Kuntu ufariku mani, ma, mani yamin saubi rasulillah wa Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya itu nggak perlu dibasuh, cukup ufarik ufarik itu tak keruh itu Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i almani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa juga? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono tuh masa bu, bojo serabakat pinter. Dan misalnya bojomu, bojone sing kene kabeh. Iku wis bakat pinter. Nggih wanto sing lanang iku empuh ora tau di dhuwe. Pokoke pokoke riwayat itu seputar dhuwe. <laughs> Ya, dadi empuh bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwe akeh. Melarat terus. Gak tau riwanto tahajud kek takona ae gak gelem. Bojo kok eleke <laughs> ngono. Mulai aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bujumu ngono ra, Gus? <laughs> Aja rasani ngarepe ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bujumu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, rong tahun seneng tok warisan badan iku melarat malah. Aku bolak-balik suwani wong itu. Cerita bujuri mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang di bahasa halus meni rizki, tapi maksudnya yo <laughs> meni rizki wis bahasa kamuflase nih Artinya yo Nak Aisyah boten nggih Fuad. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau orang? Sehingga tabiin kayak Masruk kayak siapa itu, wah oh, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lah, lanang kadang jenenge Masruk. E, Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutawatti mutaw, amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau ndak ya ndak apa namanya poso sunat. Terus tak kok sing sohab tabiin tadi, mosok ngoten ya umal ini iyo. Nabi ku tahu isu isu kok aku. Ya isa ain dagi seun, kue kue dua sarapan sak coro Jawa. boten. Yo Nabi enteng saja idan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi madhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginep no niat asal lurung sarapan loh. <laughs> Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh lurung sarapan dorong kopi bar kopi ya oleh. <laughs> Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Iya. Terus kalau yang membatalkan ya umat mukminin dalilnya apa? Waliannya yo tahu, Nabi itu niat poso. Bareng ono ono seorang ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus menikot mini. Maksudnya, wes di tak pangan. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh nabi poso sido yo tahu bolak balik, ras sido yo tahu bolak balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras sido. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Wih, aku bojo tenan, kan aku dunia akhir. Nah, senengnya nabi nung itu, aku yuk terus yang mau hati iki, nabi yo seneng bocok kok gebloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk dua pikir rodok bejo. Kulo nu sering gimana? Disewani tiang mau takok ngene, ya rodok kurang ajar nih takok. Rodok konco kulo, jadi wani kurang ajar be kulo. Gus, kok sakit ya bujone jenengan ngaji be jenengan, ya be jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene kon. Dek iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula abe Pak Hasim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? gara-gara bojone. ini di konco kiai sama maca Fatul Wahab, maca Fatul Muin. Gara-gara keranyam bujuni, cita-cita mergawi. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Mergo anggere mulang kok ndak. Kowe nak mulang terus waret. <laughs> terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh boten. Hafiz sing rananya mergo bojone ya akeh. di kanca Hafiz sing rananya tak takok lho kula anggere terus. Apa nak deres terus anak waret. <laughs> Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Kalau jenis ngono ya takut bala bawa minta. Jadi dari cara cara Mbak Asim Muzadi dosa terbesar perempuan goblok no bujuni. Termasuk uang alim alim. Udah goblok tuh jadi bergoblok. Tapi sampai nu punya cerita lebih ekstrim di bang itu, tapi kiai ini lulus. ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenali itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca ihya, bisa baca beberapa kitab lulus kifat. Jadi tahu santri ini mau orang pulau tolong pulau akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan uang uang jinggoten yang mau Mustafa. Jinggoten khusuk maksudnya. itu oh, khusuk lah maksudnya Mustafa. Iku anak esing cilik, gue umur tolong bulan pak, jebrek non ngarpe mejo ngaji terus. <laughs> Orang Umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning ngomong gitu. Iku ini. Ini mau musola itu di parah. Umumnya bojo menolak nak ngamuk kan ini. Iku parah nih, anak itu dibretno ning. Iya. Mulane bojomu sing saiki wis ape. Wis maju lah. Wes bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan, kalo ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ndak roh, pokoke saiki penting ora. Bos sampean nek karep pangeran sing roh. Sob. Imam Sibawa. Niku niku senengane ngarang kita. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo ambune kaya apel. Buanteng Mas. Wis ngono ambune kaya apel, Mas. Ora aku ya, ambune Mas Sibawa ora kaya ambune kaya apel. Kabeh wedok-wedan jenenge Imam sinten. Buanteng tak jekno. Pas dekne alim, pas umur-umur produktif sekitar tiga dua, walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah, kitab menulis. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab e dhewe mau al Alkitab. Cara bahasa Indonesia kayak angel. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia itu muni Alkitab doy. Angel Mas bro, nih maksud bapak. Mari dekne ra wong Indonesia. kitab e ora ono jenenge, jenenge ya. Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu tuh. Singkat cerita oh, bojone wis marak marki wis itu tetep ngono. wahyu ada bojone. wahyu wis orang apa terus orang elek yo ya Saya elek main goreng tempe terus apa elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti di mergo barang iku, ya iku kitab ini Suatu saat paginya sebagai itu kertas entek gue ngarang, mau pasar betul gue nama Nah saya gak kata fotokopi, mau pasar, pasar ya tuh diobong kita pikirannya sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupanya wis dinopo kok Imam Si Sibawa kitab kuntis tak obong gara-gara kitab itu rata ngurusi aku <laughs> dipegat bojone mangsane ku kurang milih Jadi Imam Si Sibawa ngaboti kitab megat nopo Imam Syafi'i gini Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Tapi tidak rabi ngomong nang ngene, iki kena mbok tiru. Dek, tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat ganteng gua ganteng mulya imam terkenal ngomongno ngeten diumumno Sopo sing gelem rabi be aku syaratnya siap rata kumpuli syarat yo ya siap rata urusi wong aku sibuk mulai Terus syarat ketiga kegiatannya gawe no jajan, nah aku mulang santri. Jadi syarat itu, jadi syarat itu tuh pinter gawe jajan, sing pas aku mulang. Karena ono wong ngaji, tapi jadi kayak jajan. Sebenarnya kayak jajan halawiyah, halawiyah tuh manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi sholah eh, siap dinegai beliau tanpa syarat apa. iku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau hukdumihi pokoknya iku gawe no jajan ini layani gawe no jajan terus diulang ngaji semua itu nganti kampun tuh jadi buatan jadi wong dhisik saking senengnya ilmu iku bojo digolek digolekno kriteria sing nopang ilmu saiki ora ada detak kebal wa bina minkum takobal ya karim yang ulun susah nah. susah Wah, kayak wong alim tuntas, yakin gara-gara situ tuntas pun. Akeh gak jadi sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, ah, akeh. Hilang gara-gara apa? <laughs> oh hilang apa? Oh hilang hilang. Jajal lah sing latihan omah-omah. Latihan omah-omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim api itu untuk neng neng sing anak kiai sing yes ya di tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukaran itu terkendali. E, misalnya tapi tidak harus tidak harus neng gede lho. Pokoknya ya sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu merasa non, ya. tapi tidak harus anak gede gede buatan, pokoknya anak yang sholat lah. Engkau nak misalnya soleh kami pokoknya anak PKI lah, pokoke teman angel Oh, ya, yang penting ngerti, ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam rebuh, paginya saya ngaji sama tafsir jalalan yang grupnya santri-santrinya bapak dulu. Terus kemisnya ngajar. Loh, kalau kemis ngajar di sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ya ora pati roh. Aku yang ngomongin anak ke anak iki ya, ayo di keramat di ojo ngenteni keramatku. Dadi engko ya. Dan engko ya semoga padha uripe. Lan cara kula bojone kiye kudu dikramat dhewe nek ora wis takobal wa minan kun takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti nah itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad gini, Mas. Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu saya, saya, saya siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh perang Bronto yudo. itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang diharapkan kita puasa. Kue bayang no di bujungun ayo. Nara nganti kiamat. Kok cek segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep no niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono tau ora? Ono ora sarapan tiga kesimpulan, ayo Pak Poso. Kabeh kersane pangeran. bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kayak dua yakin. <laughs> oh tak dia yakin. Sejak kapan aja terjadi, tapi coba doni nih loh. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu etikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya etikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kefwa. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi neng bab nopo iba iba. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani <coughs> dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya uang kecangkeman uang wedok dan luwih nih bojone mergo roh elek. Tapi Nabi tiga somo, semuanya menjadi solihah, hafidho, dan semuanya menjaga agama. Andai karena Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. nih, tinggal nunggu itu, urai so nyempet apa yang dilihat dari sua, suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, komatul hak sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika uh, secara dohir lama sekali menangani siapa kota Latu siapa Usman meskipun ya itu masalah istihad kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah Sayyidah Maimunah ya sama Sayyidah semua istrinya Nabi coba sama lihat di hadis-hadis itu wiridan yang saya baca kalau ngaji habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi ada khalqi wa nafsi itu rawi-rawinya juga istri-istrinya Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah, tambah solihah setelah dinekai. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu di kenangan ini tau aku takok. Nah ijo iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah gitu. Nabi nak seling pangeran. Aku rak wis ayu ku gak kanggo. Ayo saya wayu mus, Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti Terus ini di ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya salat ya numanis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. tidak Nabi itu kan Nabi orang kayak koyo kue, sholat arang-arang tapi di kamar gon sholat. Wah kayak pol mati Islam zaman akhir. Uang arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mau dah doiku. ah iku. As aneh wong zaman akhir. jadi nak no tamu kesane sholat mau orang gon. Tapi rata orang wongi, wongi Wonge tetep turu nglokor nganti esok esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. <laughs> ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing sare, iku sing Terus Terus Sayyidah Aisyah ku turu ku cek nglekot. Nabi sholat, Allah Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terus no Aku tetap sembujung. Apa? Glojor. Glojor kakinya apa cara kene? dipanjangkan itu. Nah, engkau nak Nabi apa sujud lagi tak tak tarik. Tak tarik, kok Nabi bersujud tak sujud dong menang. Wong nak ngadeg suwi wae. <laughs> Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah ngamuk. Salat krameni ngono kan mikir. <laughs> Oh ora mungkin kayak mau dobek nabi semua hal malah nih kita mau kepengen niru. Maksudnya niru ya rodok ngono malah nih niru mau paling nabi sholat adab kiblat kita madep kiblat. Nabi nak salam itu nganan sih ya kita. Nganan semua ngono-ngono Gak mungkin kayak niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutrotil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarga keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena hitop inama yuridu yutiba angkumurid sanapa halal baiti wa yutohiro napa ya nisa an Nabi lastunna ka ahadim mina nisa. Ini tapai tunna takhdu'na nabil qawli fayat maaladi fi qalbihi mardu wa kurna kaulam ma'ruf atau wa fi kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qurna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutla fi buyutikunna min ayatillahi napa wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Soheh Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggalkan kanjeng Nabi, metu nah. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini nggak fair. Leling bojo liya terus sampai marah bojo liya. Nabi aku wis rada bosen jere Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yang wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali nggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baki. Bayangkan jangan Baki yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, oh, nah, aku saya kan bantu, kok isora roh padangnya ngono, cak kok goblok yang ngono. Kok zaman bisa kok bayangno. Ah, cak kok, ah, bu, cak kok elek kok. Kulo sering bantu wong elek-elek, kok iso Gus rakon-rakon ramene ngono, bu, cak kok Wes repot-repot. Nah itu Nah ini kan masa masih nerangkan wahu bibe ilayah min dunyakum atibu napa wanita. Waktu kok buat fahami seneng wong itu sunai Nabi itu buat tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi kevan, ditututi. Ternyata Nabi morobagi morobagi Nabi penuh dengan kepanikan, panik, panik sepanik-paniknya. ya itu khasnya wong soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk bagi, Assalamualaikum darokabil mu'minin wa inna insya'allah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena visabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan Assalamualaikum darokabil mu'minin wa inna insya'allah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu, Ya tetap tinggal turu. Kadang malah mantel di kancing, bar sombong. Jadi mana mungkin bujum jadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. <laughs> Dadi guys padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye ya ngene iki. Wah esuk tukaran perkara blonjo sing terus noe nganti mati, paham nggih. nabi ini e Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali ya Nisa an Nabi lastunna naka ahadim minan Nisa. Hei para istri Nabi, kamu semua itu nggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali? Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita di sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada ahlul baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul bait itu kan yang mujma'ala itu dua, satu para habaib zuriyah, dua azwat, apa? Azwat. Karena azwat ini yang e, tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib zuriyah meskipun turunan, tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Said Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa? Besar. Eh, begini, Nabi itu ketika kubelawafati, wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intakola ilar rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopanya itu tidak wafat atau mati tapi apa? Intakola ilar rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Eh, makanya beberapa tareh menulis itu intakola rohimahullah misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila ila ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya intakola ila rohikilala Sudah tapi kita biasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. E, Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng ke Sidina, gak cocok ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa bu kira cocok ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, raja cocok lah ya. Nah, war ya biasa. Jangan kira aku tuh sawar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang digedeng ya orang, ora penting kok digedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji ya biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan ibadahnya Rasulullah itu sering ngendikan gini, Jong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dah, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram, saum itu bawang nopo merah maupun bawang apa putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, ndak, ndak, ndak, ndak, bawang itu ndak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini nggak boleh makan sesuatu yang nimbulkan apa? Bau. Fa ini unaji malam tunaji. Fa ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Mananya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebun. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. E, karena ya tadi pasti menimbulkan apa? E, singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara dohir saya ulang lagi e, ngadepi sakaratul maut Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, maunya saudaranya Sayyidah Aisyah, apa adiknya apa kakaknya, maunya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwa Pak eh gue kok mati zaman ya aku loro pemenang buat tinggal mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih utangir beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi mandul. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan mandul. Sama adiknya diminta siwa kamu tak pek, dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. oh, kok keras. ini laka ya Rasulullah. Apa perlu saya Saya haluskan. Terus dicokot apa digegeti apa siwak kayu itu loh ya. Udah dulu arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah eh, sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah di talian sudah dihaluskan oleh e, mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya dah sudah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu e, termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman dan keluar. E, kata Nabi saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. E, Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis e, bab manakibi Fatimah Tizar, Fatimah Mana Manakibnya siapa? Fatimah Tazar. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu. Tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja. Ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Uh, terus ketemu Rasulullah. Uh, Sayyidah Fatimah nangis-nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kapundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu mentang sekali. Makanya masyur sama tidak cari di Sahih Muslim. Sayyidah Isa menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyur itu. Sayyidah Isa kan na naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin kolaha adalah Allahumma ma'arrofikil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang paham ya. Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang no, khilafah ya Nabi. E, Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa ya nanti kata Nabi, ya nanti, eh putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli beti luku konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu saya Fatimah guyu. Orang ditetir, diberitahu kalau kamu matinya cepet guyu. Itu kalau gak orang soleh, Woi, diarani ini lo kasus semisal sakit. Tak hormati ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari metobat tobat iya, tobat ngelakuan itu ingin. Karena terus no kan, mus <laughs> bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu semua. Cara gak tuntas. Itu kan masyur. Eh, setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asar ro ilayya Rasulullah kata Sayyidah Fatimah itu asar ro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis setelah dibisiki Nabi kamu tertawa eh, saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi maka saya senang sekali Coba itu kalau udah orang soleh kan nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen karena tadi Aisyah itu manusia masih umul mukminin manusia ketika ada isu hadisul ifki itu Sayyidina Ali komentarnya gini ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar tapi jangan bikin pusing wanita siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah mangkel dia masih ingat orang oh, kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina ya gak nuduh Aisyah salah. Tapi memberi memo Nabi sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain. Wanita siwaha apa? Kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta. Saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al fadl warojulin. Semua kata Ali diganti rojul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid Yuhada bin al fadl warojulin akhir. Gak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut ono sanate. Jadi mulane terus no ya gedeng wong ora usah sebut apa jenenge. Yuhada bin al Fadl. Fadl itu saudaranya Ali Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin akor Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam yang saudara-saudaranya man rojulun akhor. <laughs> Rojulun akhor itu siapa? Aisyah tuh gak jawab. Yang jawab si ibu Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi ada Ali hadis kalau ada disebut rojulun akhor itu Ali. Nah, Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. <laughs> Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Gitu? Hala, Hala itu Khadijah yang dipakai dalil NU haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya roh. E, Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu makan-makan itu. Yang nyembelih wedus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. E, makanya beberapa GNO membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ojo kowe juk holy terus wah ngel-ngel wong. Lah ra umat kok nopo? napa? Aneh-aneh. Eh, hala itu kalau datang, itu Nabi itu bergegas, hormat, terus macam-macam. Singkat cerita, sangking hormatnya Nabi itu, eh, Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Wakot Abdallah kawah dan kau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup. Pokoknya maksudnya ya dirinya. Ya. Gue rasa bakas yang wis mati. Eh, singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah. Tentu kan ya tua wong. Dinekah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak ini ada sanat musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Gue nak guru mung guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik meredakan dua konflik itu Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi tapi ya mangkal sekali ketika ibunya apa dikomentari. Nabi <laughs> oleh marahi lucu. Fatimah, gue kepengen Aisyah menghentikan komentari ibumu. Gih ya Rasulullah, wong main komentar ibu. Tapi Nabi yang mengeloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yang pinter mah dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. ya soalnya pinter, neno. Pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat di bangku ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayolah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. <laughs> Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dia itu perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu serata mengomentari. <laughs> Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah itu Khadijah Rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, gue kan orang tua seni. uang roh gue kepen ngamuk. Kere ben wayo, wane aneh modele. Ayo pola Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan tuh kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nah ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Gitu. Itu pernah tak polling Pak Pak pernah tak polling sama Mbak Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Lu sekarang ngelanang kabeh. <laughs> Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwatkan Aisyah, yang diriwatkan Hamna itu ada di um gitu saja ya. Kulo suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah ada tuliaum itu berlalu ya sudah dihukum isu suci. Jadi misalnya eh, Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan bulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumi apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayati kama dun Atau jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nekaya anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke okay lah, kalau sergi halal saya katakan halal. Memang nekaya anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayhata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nanti didokumentasi dola wa adola sesat dan <laughs> Wong oh, hukumnya orang yang bener kok dia kok? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya nawawi ngendikan apa? Li anakku lama kana lillah seperti ini kok? hadhil hilhisolu allati waqa'at nawa li Rasulillah laisat minat dunya fi syai'in ya. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar Senawi apa wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Agama. Terus kata Senawi lagi, li kullama kana lillah laisa minat dunia. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunia. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benda numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? dunia. Kama qala Syekh Rasidi fil Majelis ar Jadi ini uh, penting sekali saya utarakan biar uh, apa kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama niru nabi itu baik tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik seorang lagi apa kias ma'al farik kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya jadi dulu murid sama nabi itu gak ada yang bantah guru dulu nabi kan gak pernah salah nah kue kan salah wis wata terus kue kepengen murid meniru niru kue total koyok zaman nabi ya beda Gue murid itu api anut guru, tapi ya biasa wae. Kadang-kadang rano anut ya takon. takokno. besar sarape ori. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai gitu buat uh, eh, Bah. Eh, di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang Habib sorokan saya. Eh, beliau alim tapi ya tadi tetap tak tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar, Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa? Khalifatul Rasulillah. Pak. Pas itu malah malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin pem, apa? Ketua ya. Ketua, Amir itu ketua orang sebetulnya itu sudah si Idina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatah. Rasulullah. Umar merasa tawaduk, jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi tapi dia mau anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau nabi tersiksa atau nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering alami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang Da'ni adrib unukoh ya, ya khalifata Rasulullah. Lepaskan saya, akan saya bunuh orang itu. Terus Abu Bakar tanya, kenapa demikian? Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si As Asobian tadi yang orang sangat Asobia. Abu Bakar pertama itu marah. Ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi. Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajah, wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik ada sahabat yang asobia yang cara saiki loyalis apa saya bunuh ya khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul itu fakaan nama itu di satu fakaan nama subbafi fi wajhi ma'un barit seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin langsung redam marahnya redam terus dipanggil orang itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada. Orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba di kali ahadin pada Rasulullah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasulullah. Lagu biasa ngomong Mustafa Rati turu tiga ya nih khusyuk biasa lah terus kita cuma lo sewi cuma oh sewi mut ketileman lu <laughs> gaya nih wae khusyuk. Lah balik kalau teko orang ini berani disambut langsung. Kenapa? Lali kula. <laughs> Coba bek kiai ini semulang. Nanti saulan pisan ketemu lali dan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yura gelo mergo lesa zalika kali. ahadin ba'da Rasulillah. Wis ra gelo. Ngaku ra nabi, bodoni biasa. Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillah, Alhamdulillah الحمد لله الذي جعل من بعد البغض والرضا زينة العرش الحمد لله الذي جعل من بعد البغض والرضا زينة العرش الحمد لله الذي جعل من بعد البغض والرضا زينة العرش الحمد لله الذي جعل من بعد ومبلغ الرضا زينة العرش الحمد لله من الميزان من دالهم وبلغ الرضا وزينة العرش